Kita sudah sampai pada uh, perkara-perkara uh, yang penting yang perlu kita perhatikan ketika ingin membaca atau menghafal Al-Quran. Dan kita sudah memasuki pada perkara yang kena. Ya. Kemudian kita melanjutkan. Kata beliau Al-Syeikh Atul Aziz Al-Syeikh Allah Ta'ala. Wahada. Walilham. Walillahilham. Wadihum. Fa'inna ma fassara. Kalamullah wa awlihi wa, wa adalli ala muradi min kalamillah. Id'uam subhanahu mutakallamu bihi. Dan ini alhamdulillah. Ya, Al-Qur'an ini alhamdulillah sangat jelas. Ya. Maka sesungguhnya apa yang menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menafsirkan kalamullah yang paling jelas dan paling nampak penunjukannya ada atasnya ya apa yang dimaukan dari ucapan Allah ya apa yang dimaukan dari ucapan Allah ini itu itu subhanahu wa taala di Ya. Adalah Allah subhanahu wa taala yang berbicara dengannya. Jadi yang paling paham tentang tafsiran Al-Quran dan paling jelas dan paling jelas penunjukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ya, wawa alam bimuradi dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui ya dengan maksud ucapannya sendiri. Ya, dia maksud apa yang terkandung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih memahaminya. Wa nau min tafsiri bihi salaf tafsir, Ya, katsiran. Dan ini adalah salah satu dari tafsir yang para salaf sangat memperhatikan dengannya. Ya, kebanyakan dari para salaf mereka betul-betul memperhatikan tafsir ini. Ya. Ini namanya tafsir Al-Qur'an al Qur'an. Tafsir ayat di ayat. Ya. Jadi ayat Allah ditafsirkan oleh ayat yang lainnya. Ya. Firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh firman dan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Dan ini kebanyakan para salaf mereka menggunakan tafsir ini. Ya, kebanyakan mereka. Wa unaka ayat amsilatu kasira. Dan di sana banyak sekali contoh. Ya. Lidalika yatulu iddaha. Oleh sebab itu jika dijelaskan di sini akan panjang ya sehingga beliau meringkas ya kemudian beliau meringkas kemudian beliau melanjutkan ya summa bada kalamillah ya. Tafsir Quran di sunnah kemudian setelah uh, kalamullah ya setelah tafsir Quran di Quran ya maka datang lagi tafsir Quran dengan sunnah kemudian datang tafsir ya Al-Quran dengan sunnah ya datang tafsir Al-Quran dengan sunnah Ya artinya yang menafsirkan Al-Quran ini dia tidak dapatkan. Tidak kita dapatkan tafsir Al-Quran bil Quran maka kita ambil tafsir dengan sunnah. Ya. It la alam bi muradullah ba'dallah min Rasulullah sallallahu alladhi nansala ala Quran wa amaru bi bi bayanihi lin mengetahui maksud Allah ya setelah Allah dari Rasulullah SAW ya artinya tidak ada yang mengetahui apa yang maksudkan apa yang maksudkan tafsir ini Al-Quran setelah Allah ya dari Rasulullah SAW artinya orang yang kedua setelah Allah Subhanahu Wa Taala ya yang mengetahui sendiri apa yang dia ucapkan yaitu dari kalangan ambanya yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Al-Quran adalah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam ya Dialah orang yang kedua yang paling mengerti dan memahami apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Rasulullah SAW yang diturunkan ya, yang unzila alai Quran yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Ya, wa umiru yang diperintahkan bi bayani linnasi yang diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia. Jadi ya, dari sini ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran, maka yang pertama kali, pertama kali kita lakukan adalah mengambil tafsiran Quran bil Quran. Ya, ayat bil ayat. Jika ini tidak didapatkan, baru kita mengambil tafsiran sunnah. Ucapan Nabi SAW. Bagaimana tafsirnya ini? Ya, bagaimana Nabi SAW memahami dan menafsirkan ayat tersebut? Ya. Summa yati akwal sahabat. Kemudian setelah itu datang ucapan sahabat. Ya. Setelah kita tidak memahami atau kita tidak dapatkan tafsir dari Al-Quran ya di Quran atau tafsir Quran di Sunnah kemudian kita lihat ucapan-ucapan sahabat ya itu min asirin tansiri ya karena mereka ini orang-orang yang hidup di zaman turunnya Al-Quran ya dan di zaman Nabi SAW hidup dan menjelaskan tentang Al-Quran ya wa akada ani Rasulullah SAW summa ya aimatut tadi kemudian para sahabat ini mengambil dari Nabi SAW ya Kemudian setelah itu murid-murid sahabat mengambil dari para sahabat. Ini yang kita lakukan. Ya, untuk memahami Al-Qur'an tersebut. Ya. Wa min summa ya'khudhu min aqwali mufassirin. Ya, aqrabuha ila ma fi kitab wa sunnah atau oh, aqwali sahabat. Kemudian ya orang itu setelah dia tidak lagi mendapatkan ya tafsir Al-Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bil Sunnah, atau tafsir eh, ucapan sahabat, ya Al-Quran ditafsirkan oleh sahabat, atau murid-murid sahabat yang menafsirkannya. Jika dia didapatkan itu semua, maka dia mengambil tafsir dari tafsir para ya al tafsir, ya dari ucapan-ucapan ulama al tafsir yang ucapannya ini lebih dekat ya lebih dekat kepada pemahaman Al-Quran ya atau lebih tepatnya penunjukannya tafsirannya ini sesuai dengan penunjukan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan-ucapan sahabat ya ini jadi ucapan para aima alu tafsir itu senantiasa disandarkan kepada Al-Quran ya atau hadis Nabi SAW dan ucapan para sahabat ini ini dasar hukum kita ya ketika kita ingin mengambil ucapan suatu alu tafsir dalam menafsirkan Al-Quran, maka lihat mana ucapan mereka yang paling dekat ya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan ucapan para sahabat. Ya. Fa'inkana kana wa illa fa'akrabu ila muqtada lughah Arabiyah. Ya, it'um lughatul Quran. Jika tidak didapatkan ini semua, mana yang paling dekat kepada Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para sahabat jadi ucapan-ucapan alu tafsir, ulama alu tafsir, ya maka kita ambil yang paling dekat kepada kandungan bahasa Arab ya karena Al-Qur'an ini logo ya karena Al-Qur'an ini berbahasa Arab ya ini langkah berikut yang kita lakukan untuk memahami dan mengetahui tafsir Al-Qur'an ya setelah itu tidak lagi kita dapatkan ya maka eh, wa uh, mufassirin mayasluka ya maslaka ijtihad wa istimbat maka di antara mereka dari kalangan ulama alut tafsir, ya mereka menempuh jalan untuk memahami uh, tafsiran Al-Quran ini, maka mereka menempuh jalan dengan cara ijtihad dan istimbat. Ya, dia ber, berijtihad dengan dal dalil ini Al-Quran, ya kemudian uh, berijtihad kemudian mengambil istimbat, mengeluarkan hukum ya dari Al-Quran tersebut. Ya, Fa'in asobahu, fa'in asobahu falau ajarat. Jika istimbatnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Ya, ya jika ijtihadnya istimbatnya benar maka dia mendapatkan dua pahala Wa'in akto, ya Wa'in akto, falau falahu ijtihad ya ijtihadi ingkana an ilmi ya jika dia uh, salah dari ijtihadnya atau istimbatnya ya maka dia mendapatkan satu pahala jika itu dibangun di atas ilmu. Ya, ini mereka. Ya, maka ini uh, apa namanya cara untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Ini cara untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran. Jadi barakallahu fikum. Hendaklah kita memperhatikan perkara ini. Dan di sini beliau Firullah Salah mengatakan, ya, wayam bagi, ya, atambi una. Maka semestinya, ya, diberi peringatan di sini Beliau ingin mengingatkan kita sesuatu yang penting. Ya. Yang mana banyak manusia yang jatuh ke dalamnya. Ya. Jadi beliau ingin memperingatkan. Ya. Memberikan tapi peringatan kepada kita. Sesuatu yang penting. Anna muslimah. Ya. Yahdaru. Min ayyakula fi kalamin la bighairi ilmi. Yaitu ya bahwasanya seorang muslim hendaklah dia berhati-hati atau waspada ya ya ya dari mengucapkan dari firman Allah ya atau menafsirkan firman Allah dari ilmu tanpa dasar ilmu ya berucap tentang Allah tanpa dasar ilmu ya fala yaqul ya fala yaqul hadi ayata tafsiruha hakada ya fala yaqul jangan dia mengatakan bahwa tafsir ayat ini demikian ya wa huwa la ya la ya'lamu tafsiruha dalam keadaan dia tidak mengetahui apa tafsirnya. Ya, dia mengatakan ini tafsirnya, itu tafsirnya dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu. Dia tidak mengetahui penafsirannya. Ya. Fa inna hadza ismun azim. Ya, karena sesungguhnya ini adalah dosa yang sangat besar. Wa qaula alallahi bila ilmi dan berucap atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Waqad arramahu Allah fi kitabih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi di sini beliau ingin mengingatkan kepada kita. Ya. Maka hendaklah seorang muslim berhati-hati dalam perkara ini. Jangan dia berucap tentang Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memiliki ilmu. Ya. Dia walaupun dia apal Al-Qur'an, ya, keluar dari fakultas tafsir. Tapi kalau dia tidak ada ilmu tentang kalamullah tentang ucapan Allah firman Allah maka jangan dia berbicara tanpa didasari ilmu jangan dia menafsirkan firman Allah Al-Quran tanpa didasari ilmu ya yang ilmu tadi yang kita maksudkan adalah ya tafsiran-tafsiran yang kita sebutkan sebelumnya ya itu urusan dalam menafsirkannya bukan dari diri kita sendiri ya karena Al-Quran ini senantiasa terwarisi terus-terus ya tidak akan pernah berubah tafsirannya. Ya, walaupun berbeda. Ya, ada ulama menafsirkan ini, ada dan ini, tapi itu bukan penafsiran yang saling bertentangan, tapi saling mendukung satu dengan lainnya. Ya, saling mendukung satu dengan lainnya. Ya, seperti ulil amri minkum. Ya, ini saling mendukung satu dengan lainnya. Yang lain mengatakan itu ulama, yang lain mengatakan itu oleh fikih, yang lain mengatakan itu penguasa, yang lain mengatakan itu ahlu Quran kalian mengatakan ini dan itu. Ya semuanya sama. Jika digabungkan menjadi ya satu penafsiran, satu maksud bahwasanya yang dimaksudkan di sini oleh amri minkum adalah ulama dan umarok Ya, para ulama dan para pemerintah kalian. Hmm. Tidak ada saling bertentangan. Ya, ketiga para ulama yang menafsirkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haramnya dan ini adalah dosa besar berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Qul innama arrama rabbi الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah Subhanahu wa taala berfirman katakanlah sesungguhnya ya Allah Subhanahu yaitu Rabb kalian telah mengharamkan perbuatan al-fawaisha ya perbuatan fawaisha ini ada perbuatan keji ya zina homo lesbi onani ya baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Semuanya ini Allah haramkan dan juga perbuatan dosa, perbuatan kodoliman, kejahatan tanpa hak. Ya, seperti membunuh, mendolimi, ya, merampas harta orang lain tanpa hak. Dan berikutnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan uji atasnya, yaitu berbuat syirik menyekutukan Allah yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah kemudian dia melakukan ya penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah kuburan Ada yang semisalnya. Dan dia tidak berucap dan mereka tidak berucap atas Allah apa yang malah ta'ala apa yang mereka tidak ketahui. Ya, ini syahidnya. Ya, wa taqulu 'ala allahi ma ta'lamu. Ya. Dan dia mereka tidak berucap sesuatu tentang Allah yang mereka tidak memiliki ilmu padanya. Ya, dan ini datang setelah penyebutan syirik. Ya, sebagian ulama menyebutkan dosa paling besar setelah syirik. Walaupun sebagian merujikan dosa paling besar adalah syirik. Karena ini juga bagian dari syirik. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Ya, dia menyekutukan Allah, berucap tentang Allah. Ya, dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan. Yang mana firman Allah, ya, syariat Allah itu haknya Allah. Sehingga dia pun jatuh dalam kesyirikan. Ya, menyekutukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ini ini menunjukkan bahwasanya ya haramnya dan e, termasuk dosa paling besar setelah syirik adalah berucap tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu. Ini bahayanya. Ya. Sehingga sebagian ulama seperti e, mereka Jahmiyah al-Ta'til ya, yang yang menyadarkan Eh, nama-nama uh, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengingkaran ya atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian ulama mengkafirkan mereka. Ya, kafirnya mengikut uh, yang di Ya, mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa ilmu. Ya. Summa in ta'allama hadzal Qur'an wa ta'limahu fard ya fardu kifayah alal ummah. Kemudian ya ketika dia mempelajari Al-Qur'an ini dan mengajarkannya ya maka ini hukumnya fardu kifayah atas umat ini. Artinya kalau sudah ada dari kalangan umat ini yang tegak menyampaikan ya menuntut ilmu dan bangkit mendawakan ilmu maka yang lainnya jatuh kuburannya. Ya, yang lainnya tidak wajib lagi mempelajari. Ya, Ikoli ilmi kita fiha. Tetapnya ya bagi uh, ilmu Allah di dalamnya. Ya. Wa ya wa miktasaba li hadzal amri bahwa khairu hadhihi ummah. Dan ada orang yang tegak. Ya, artinya bangkit dia ini. Ya. Dia uh, menyerah apa mengkhususkan dirinya untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, kemudian mengajarkannya, maka mereka adalah orang yang paling baik dari umatnya Muhammad SAW. Ya, mereka orang yang paling terbaiknya umatnya Muhammad SAW. Ini menunjukkan ya, keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ya kalau Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, ya, khairukum man ta'allam Al-Quran wa 'allamahu. Ya, Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran ya, dan mengajarkannya. Ini, ya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Nabi Nabi SAW. Mereka yang pelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, ini yang penting. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Ya, hendaklah kita bangkit dari kalangan umat Muhammad SAW, ya, agar mereka ada dari kalangan umat Muhammad SAW pelajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Raja Bukhari an Usman radhiyallahu anhu Wafi riwayat dalam riwayat lain. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan. Dalam riwayat lain, airkum au afdalukum al hadis. Ya, dalam riwayat lain, sebaik-baik kalian atau yang paling utama di antara kalian ya adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis. Ini poin yang keenam. Ya, ini perkara yang keenam. Kemudian perkara yang ketujuh kata beliau Rasulullah taala yajibu ala man alima Quran ay ya'mala bihi. Ya, wajib terhadap orang yang pelajari Al-Quran untuk beramal dengannya. Ya, ini perkara yang penting juga. Ya, hendaklah orang yang pelajari Al-Quran, walaupun satu ayat. Eh, misalnya dia memahami uh, surat Al-Fatihah, ya, dan dia mempelajari dan memahaminya, maka hendaklah dia mengamalkan itu kandungannya. Ya, dan ini hukumnya wajib. إذا هذا هو ثمرة العلم ومقصود من إنزال الكتب وإرسال الرسل وإلا فعلم بلا عمل لا ينفع صاحبه بل يضره ya amalan ketika ilmu diamalkan ini adalah buah daripada ilmu tersebut jadi amalan itu buah dari ilmu ya maksudnya dari jadi diamalkan ilmu tersebut ini maksud ya dari diturunkannya kitab-kitab dari diutusnya para rasul ya dan kecuali maka ilmu ini ya sampai didasari amal maka tidak akan berikan manfaat kepada pelakunya ya kepada orang yang memiliki ilmu tidak akan berikan manfaat sama sekali ya bal bahkan ini akan mendoratkan dirinya sendiri dia, dia punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, maka ini akan berikan mudarat kepadanya. Ya. Waqat ruwi ya. Oh, ruwi waqat ruwi yani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sungguh telah diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, atafa ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa illa ya wa illa istahala. Ya. Ilmu itu agar tetap kokoh pada diri seseorang. Iya, itu dengan amalan. Iya, kita berilmu maka kita ya tanam ya, agar kuat ilmu itu dengan amalan. iya jadi yang mendukung pokoknya ilmu seseorang itu amalan. iya sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala ya, teringat ya, kisah Imam Bukhari ketika dia menulis kitab Sahih Bukhari setiap bab yang dia tulis ya bab ya pasti dia amalkan dulu ya kalau dia riwayatkan hadis tentang bab pertama maka dia berpesan dulu mengamalkan hadis itu subhanallah ya subhanallah ya mereka para alul hadis alul ilmi seperti ini adanya ya subhanallah ya maka jika ilmu itu tidak diamalkan, ya maka irsahlah, maka dia akan pergi. Ya, ilmu itu akan pergi, meninggalkan kita. Ya, hilang ilmu tersebut. Sehingga yang mengokohkan ilmu itu pada seseorang tertancap di dadanya adalah amalan. Ya, maka jagalah ilmu itu dengan melakukan amalan soleh. Jadi kita mendapatkan ilmu, amalkan ilmu tersebut segera. Jangan ditunda-tunda nanti, nanti, nanti. Ya, sedangkan Imam Bukhari dia tidak menunda Sebelum dia tulis bab, dia amalkan ilmu tersebut. Setiap bab. Nah, kalau kita baca Sahih Bukhari, berapa banyak bab itu yang dikeluarkan dari hadis-hadis sahih. Ya, yang beliau sebutkan dalam kitab Bukhari subhanallah. Sudah berapa banyak sunnah Nabi SAW yang dikerjakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Adapun kita, ya, adapun kita, maka ya kita pertanyakan diri kita sendiri. Waqad qassasallahu alaina ya qabara allazi alima syai'an min ayatillah wa lam ya'mal bihi dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kami mengkabarkan ya uh, yang ada ilmu sesuatu yang dia memiliki ilmu ya sesuatu yang memiliki ilmu ya sesuatu dari ayat-ayat Allah dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'mal bi dan dia tidak beramal dengan ayat-ayat tersebut dengan eh, eh, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadanya. Ya. Wa masalu law atbahi ya misal wa asna'i ya permisalan baginya ini orang yang paling buruk ya permisalan seperti orang yang paling keji yang paling jelek permisalan dan yang paling buruknya permisalan. Ya, orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak beramal. Ini permisalan yang paling buruk dan paling jelek. Ya, di dalam Al-Qur'an. Ya. Samfiran min fi'li wa bayani li ya, li apa li qadhihi. Ya. Agar manusia itu lari dari perbuatan seperti ini. Ya. Dalam keadaan dia menjelaskan bagaimana jeleknya orang yang berilmu tapi tidak beramal. Artinya kita tinggalkan. Jangan sampai kita seperti ini. Ya. Dan kita, dijelaskan kepada kita supaya mengetahui, oh jelas sekali ternyata seperti ini. Ya, orang memiliki ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Ya Yaqulu lau ya yaqulu subhanahu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Wadru alaihim nabah ladina atainahum ayatina fansalaka minha fa'atbahu syaitanu فكان من القومين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله سبحانه وتعالى taala Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Pengetahuan tentang isi Alkitab. Al Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan. sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami mengendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan awak, ya, menurut, ya, ini menuruti awak nafsunya, ya, yang rendah. Maka perumpamaan seperti anjing, jika kamu mengalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kami ceritakan kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Subhanallah, pelajaran sangat penting. Ayat dalam ayat ini. Ya, mereka misalkan seperti anjing. Ya, ketika mereka dihalau, mereka mengulurkan lidahnya. Dan ketika mereka dibiarkan, mereka pun tetap mengulurkan lidahnya. Ya, demikian perumpamaan yang sangat jelek, yang sangat buruk terhadap orang-orang yang berilmu, ya, diberikan Alkitab, ditemukan kepada ayat-ayat, ya, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Naudzubillah. Wa qalu subhanahu fi ya subhanahu an yahudi dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi. Masalul ladina ummilu Taurat summa lam ya'miluha salil imari ya'milu asfar. Biksal masalul qaum ladina kazzabu bi ayatillah Wallahu yahdil qaumadz Permisalan orang-orang yang mereka membawa Taurat, ya. Ya ini orang-orang yang berilmu. Summa lam ya'miluha. Kemudian mereka tidak ya. Kemudian mereka tidak uh, membawanya, itu tidak mengamalkannya. Kama salil imari ya'milu asfara. Seperti keledai ya yang memikul asfara kitab-kitab. Ya. Ya, Misal kaum alladhi. Sungguh sangat jelek. Permisalan kaum yang mereka ini mendustakan. Alladzina kazzabu bi ayatillah. Yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qawma dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, ini orang-orang Yahudi. Mereka dipermisalkan seperti imar. Ya, yang memikul kitab-kitab, dia tidak tahu apa yang dia pikul. Ya, dia cuma sekedar memikulnya, tapi dia tidak membacanya, tidak mengamalkannya. Demikian keadaan orang-orang Yahudi. Maka kita kaum muslimin jangan menyerupai mereka. Ya, karena mereka manusia yang paling buruk, ya, lebih buruk daripada anjing dan Imar, Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wa asna 'ala ta'ifatin min ahli al-kitab li'annaha amilat bi kitabiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian ahlul kitab Kenapa? Karena sesungguhnya mereka mengamalkan ya isi kitab tersebut. Ya, dia mengamalkan kitab yang diturunkan kepadanya. Ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Ya, yaqulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi." Orang-orang yang mereka didatangkan, ya, yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya sebagian orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Alkitab yatluna aku tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Artinya bukan hanya dia membacanya tapi dia berikan haknya itu diamalkan kitab tersebut. Ya ulaika ya ulaika yu'minu nabi Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan kitab tersebut. Ya. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, ai yahluna alalahu wa wa yahramuna haramahu. Yaitu mereka menghalalkan apa yang dihalalkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Alkitab dan mereka mengharamkan apa yang dia Allah haramkan ya wala yahrifuna an mawadi'i dan mereka tidak mengganti-ganti mengubah-ubah ya lafaz-lafaznya ya dari tempatnya Ya, karena kebiasaan orang Yahudi itu yang diikuti oleh Jid ada di kalangan Jahmiyah, mereka mengubah-ubah firman Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan ya, tangan ya, ya ikan kekuasaan ya, naudzubillah. Ini perbuatan orang Yahudi yang diikuti oleh Alkitab. Ya. Sedangkan orang yang beriman yang mengamalkan ilmunya mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan, mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Qur'an dan mereka tidak mengubah-ubah ya ayat-ayatnya dan tempatnya maknanya dari tempatnya, dari makna yang lain kepada makna yang bukan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kama kali Ibn Abbas radhiyallahu anhu. sebagaimana diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. ya wa man lam ya'mal bil Qur'an min adi ummah fa inna Qur'an qad yakunu ya qad yakunu ujatan alaihi dan dan siapa yang tidak beramal dengan Al-Qur'an ya dari umat Muhammad SAW maka sesungguhnya ya Al-Quran sungguh telah menjadi hujah atasnya. Ya. Wakat akbarna. Ya. Wakat akbarna. Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh Nabi SAW telah mengkabarkan kepada kita. Ya. Ani ibadati akwani. Dari ibadah suatu kaum. Wa kasrati salatihim. Dan banyaknya salat mereka, wa siyamihim dan banyaknya puasa mereka, wa tilawatihim dan banyaknya bacaan Al-Qur'an mereka. Wa madalika ya bersama dengan itu alu ila aswahal. Ya, mereka adalah makhluk yang paling jelek keadaannya. Subhanallah, padahal mereka melakukan banyak ibadah. Ya. Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallam yakul. saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yakhruju fikum qaumun tankiruna salatakum ma salatihim ya akan keluar di antara kalian suatu kaum ya, dari kalangan umat Muhammad SAW ya mereka ini akan mengalahkan salat kalian itu salat ya mengalahkan salat kalian bersama salat mereka mengalahkan salatnya sahabat bukan sholat kita ya. Ya, sholat kita ya tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat sahabat. Ya, sholatnya sahabat dikala oleh kaum ini. Ya, sholat mereka lebih hebat dari sholatnya sahabat. Ya, wasiyamukum masyamihim dan puasa kalian ya bersama puasa puasa mereka. Artinya puasa sahabat kalah dibandingkan puasa kaum tersebut. Ya, wa amalakum ma amalihim dan amalan-amalan kalian bersama amalan-amalan mereka. Subhanallah. Ya. Wa yaqra'una Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an la yujawasu anajirahum. Ya, mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati ya kerongkongan-kerongkongan mereka. Nauzubillah. Ya. Ini kaum yang sangat jelek. Ibadahnya banyak, mengalahkan ibadahnya sahabat. Tapi ternyata Al-Quran yang mereka baca tidak mereka amalkan. Ya. Tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Yang merukuna minatin kama yang merukusab'u minar romiyah. Mereka keluar dari agama. Sebagaimana keluarnya ya busur dari romiyah, dari buruannya. Ya. Tidak ada satupun tembus tanpa ada eh, bekas-bekas uh, yang lekat pada busur tersebut. Anak panah itu cuh menantap keluar. Ya, Biasanya kan ada ada darah kah, atau ada kotor, ada daging kah yang melekat. Ini tidak. Syuh, lepas, bersih. Ini keadaan mereka. Sehingga sebagian ulama mengatakan khawarij itu kafir. Kenapa? Dengan ayat lafaz di sini yang berikuna tim mereka keluar dari agama. Keluar dari agama seperti melesaknya anak panah dan buruannya. Ya. Ini. Mereka khawarij Sebagian ulama seperti Syekh bin Ba'as di akhir zaman ini yang mengkafirkan kelompok kawarit Yang ada di sini berkenan kepada mereka. Mereka lalu ibadah. Ya, paling banyak ibadahnya. Tapi mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Ya, sebagaimana yang kita telah contohkan pada pertemuan yang lalu. Yang dulu pinasli pala yarosyan. Ya, dilihat kepada ujung tombak, ujungnya panah, tidak ada sesuatu pun. Ya, Wayanduru ila hit'i fala yara Dia melihat kepada uh, tempat eh, anak panah itu ya disangkutkan ini juga tidak ada sesuatu pun melekat daging apa ya Wayanduru ila ila raisi fala yara Dia tu melihat kepada uh, apa namanya ini uh, pada bulunya juga tidak ada daging yang ya yang melekat. Ya. Wayanduru eh, wayatamari tifuki Ya, mereka senantiasa dalam keadaan seperti ini. Eh. Naudzubillah. Eh, ini khawarij. Ya. Jadi mereka orang-orang yang paling jeleknya umat Muhammad SAW. Paling buruknya. Ya mereka banyak ibadahnya, mengalahkan ibadahnya para sahabat, tapi mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Sehingga eh, mereka tidak mengamalkan ilmu eh, atau Al-Qur'annya dia baca. Ya, bahkan tidak melewati kerongkongan mereka. Wallahu alam bisawab. Ya, insyaallah salah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan karena waktunya sudah habis. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.